يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي فالمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه صدق الله وصدق رسول الكريم معاشر المسلمين رحمه الله hadirin jamaah salat zuhur yang muliakan Allah Subhanahu wa taala Kajian kita siang ini adalah konsep damai dalam Islam. Kata damai adalah dalam bahasa Arab dia katakan salam. Yaitu juga yang terambil untuk kalimat Islam. Islam adalah agama damai. Agama yang mensejahterakan agama yang memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Nah, Islam dikatakan juga agama yang rahmatan lil alami satu din yang memberikan dampak positif rahmat kepada siapa saja di permukaan bumi ini karena Islam mengajarkan sesuatu yang sangat baik terhadap dua orang yang sedang berinteraksi secara islami dan secara baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata damai adalah kata yang semua kita merindukan. Kata damai itu adalah interaksi dari dua kubu atau dua orang. Kalau satu orang tidak dikatakan damai, tapi apabila mereka sudah bertemu dua kubu atau dua orang yang sedang bermasalah, maka kata damai adalah penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Secara aplikatif, kata damai itu ada tiga tempat. Yang pertama damai dengan diri sendiri. Yang kedua adalah damai dengan orang lain. Yang ketiga damai dengan musuh. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk bicarakan kata damai dengan diri kita sendiri, damai dengan orang lain, dan damai dengan musuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kenapa kata damai bisa diperlakukan pada diri kita? Karena ada dua unsur juga. Unsur fisik dan unsur jiwa yang harus didamaikan dalam jiwa kita supaya dia tenang. Unsur fisik dan unsur jiwa. Tadi dikatakan damai itu adalah mempertemukan dua kubu. Di dalam jiwa kita ada yang dinamakan hati, al-qalb. Qalbut itu adalah inna allah fil ard. Bencana Allah yang ditempatkan di muka bumi sebagai satu ukuran. Hati kita adalah ukuran perbuatan kita bisa merasakan bahwa hati kita dan jantung kita satu kesatuan yang memberontak ketika kita melakukan satu kesalahan. Itu berarti ada dua kubu. Ketika lidah kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik dan menyakiti orang lain, ketika itu sebenarnya jiwa kita memberontak pemberontak dengan dentuman yang lebih kencang dari biasa. Itu tandanya dia merespon dengan cara menegur dan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sering orang tidak menduga tangannya yang sudah melakukan sesuatu, tetapi dia sebenarnya ketika itu sedang menyakiti dirinya. Seorang yang memukul orang lain, atau mencuri dengan tangannya. Itu jangan katakan hanya tangan yang bertanggung jawab, tapi yang menderita bukan tangan. Yang menderita adalah jiwa kita, hati kita. Dari itu ada dua kubu yang sedang bertarung ketika seorang manusia melakukan satu aktivitas. Sebabnya ketika hati kita memberontak itu pertanda bahwa ada secara hati nurani kita melakukan kesalahan. Nah, situ yang dikatakan ukurannya adalah hati kita sendiri. Nah, sering orang mencederai dirinya dengan melakukan kejahatan yang banyak pada saat itu dia sebenarnya sedang melakukan penistaan terhadap dirinya. Dari perlu itu perlu ada konsep damai antara fisik dan jiwa harus paralel, harus sama. Kalau seseorang tidak akan menderita, karena ukuran menderita susah itu adalah di sini, di hati. Ukurannya bukan di pakaian atau dia bukan tidak punya atau bukan punya sama sekali, tapi ukurannya di sini. Ketika seseorang jiwanya tenang, tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan, ketika itulah jiwa kita dikatakan jiwa yang tenang, yang jiwa yang tidak disakiti sama sekali. Dari itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jasadi mublah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, Artinya dia punya nilai saluhal jasadu kullu. Maka seluruh tubuh akan baik. Pada dasarnya seseorang melakukan tindakan kejahatan bukan karena tangannya sendiri, tidak. Karena ada panggilan dari dalam. Tidak mungkin lisan, lidah kita berucap sendiri tanpa ada kontak dengan hati nurani, hati kita hanya orang yang tega hatinya melakukan penderitaan, penistaan terhadap orang lain ketika hatinya mengizinkan untuk itu. Dari itulah Allah mengatakan, "Kalau saluhat, saluhal jasadu kullu." Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan bertindak dengan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu tapi kalau hati ini rusak orang yang punya hati rusak maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi rusak pekerjaan-pekerjaannya akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuntutan jiwanya sendiri. Dari itu perlu antara tindakan kita berdamai dengan hati kita berdamai dengan hati. Jangan senantiasa menyakiti hati. Yang kedua ini harus dua kubu ini harus melakukan satu komitmen yang jelas. Komitmen yang pasti sesuai dengan komitmen keagamaan, komitmen agama yang baik. Yang itulah dikatakan nilai di dalam jiwa. Seorang harus punya punya komitmen kebaikan Artinya komitmen tidak akan menyakiti orang lain. Tadi kita katakan berdamai dengan diri sendiri. Cobalah antara dua kita antara anggota fisik kita dengan hati kita itu merangat sehingga jiwa kita tidak menderita. Harus ada konsensus komitmen yang kita buat dengan hati kita. Karena hati itu adalah bejana ukuran di mana seorang dikatakan baik kena tuntutan baik. Yang kedua adalah damai dengan orang lain. Seorang harus bertindak berlaku yang baik terhadap orang lain damai Seorang muslim yang dikatakan muslim adalah seorang yang tidak pernah lisannya, lidahnya menyakiti orang lain. Karena Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang selamat. Orang lain karena lidahnya atau perbuatan tangannya. Itu juga dikatakan dua kubu yang sedang berinteraksi, kita dan orang lain. Tapi seorang muslim kata Rasulullah adalah orang yang selamat orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Dari itu masing-masing Muslim ini harus berkomitmen untuk tidak menyakiti orang lain dengan lidahnya. Lidah ini adalah sesuatu senjata yang paling lembut tetapi paling dahsyat pengaruhnya di sana. Lidah bisa lebih tajam dari pedang sakit yang diakibatkan lidah bisa tidak sehat selamanya. Tapi luka karena pedang atau pisau bisa sehat. Dengan teknik kedokteran sekarang, bekasnya pun bisa hilang. Dan tidak ada sakit lagi. Tapi sakit karena lidah tidak pernah hilang. Dari itu jangan Rasulullah jangan mencoba menyakiti orang lain dengan lisan karena itu bukanlah ciri-ciri seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang tidak pernah menyakiti muslim yang lain dengan lisannya, dengan lidahnya. Apa yang dimaksudkan dengan menyakiti dengan lisan? Itu umpamanya melakukan riba. Menceritakan keburukan teman pada orang lain walaupun dia tidak ada di situ. Kalau dia tahu itu kita sedang mencederai teman kita. Riba. Berkuncing. Ngerumpi orang lain. Itu adalah satu bagian dari cara penistaan terhadap orang lain. Rasulullah mengatakan ini berbahaya. riba ini orang yang tidak tahu. Rasulullah mengajak pakar, kamu mau memakan tubuh saudaramu yang sudah jadi bangkai. Begitulah ibaratnya gibahi menceritakan orang lain. Itu adalah satu katakan penyakit atau penistaan terhadap orang lain untuk tidak melakukan riba. Yang kedua adalah asyatan, mencaci maki, tidak menghibah tapi mencaci maki. Orang biasa mencaci orang lain temannya, yang pokoknya pendek. Dicaci kena dia pendek. Oh dia hitam. Kita caci kena hitam. Oh dia miskin. Kita caci kena miskin. Itulah syaitan. Sesuatu yang dilarang keras oleh agama kita. Mencaci syaitan. Mencaci orang lain. Karena hal ini bukan sesuatu kehendak manusia. Kalau saya seperti ini hidung pesek kulit tidak bersih-bersih itu bukan kehendak saya itu karena Allah tidak boleh seseorang berpotensi untuk menghinakan sesuatu yang diterimanya dari Allah dan semua kita ini sama sama di hadapan Allah dan itu Rasulullah SAW sudah membuat deklarasi hak asasi manusia ketika beliau laksanakan hajatul wada. Masing-masing kita ini punya satu kehormatan yang luar biasa. Kata Rasulullah, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum dimanapun. Dan seseorang punya hak asasi punya kehormatan darahnya tidak boleh ditumpahkan oleh orang lain ini deklarasi yang pertama di dunia hanya dilakukan oleh Nabi Muslim Islam Nabi Muhammad melakukan satu deklarasi mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang terhormat mempunyai hak asasi Sesudah ini kata Rasulullah, tidak ada lagi seorang boleh melukai apalagi membunuh orang lain tanpa sebab yang jelas. Karena semua dunia waktu itu baik dunia Arab atau dunia di Eropa itu semua orang berkuasa atau orang yang berani atau orang yang punya apa kekuasaan dengan gampang saja mengorbankan orang lain menyuruh membunuh orang menyuruh melukai orang menyuruh memukul orang lain tapi sesudah itu kata Rasulullah hari ini sebagaimana terhormatnya negeri kamu ini yaitu itu Mekah Mukarram sebagaimana terhormatnya bulan ini bulan Zulhijjah sebagaimana terhormatnya hari Nahar waktu itu Manusia muslim, manusia ini terhormat sama dengan orang. Tidak boleh lagi, ada seorang dengan gampang melukai atau melecehkan orang lain. Ini hak asasi. Islam yang pertama mendeklarasikan hak asasi manusia. Nah, sekarang secara hukum kita lihat perlakuan itu boleh kalau ada orang melakukan pemukulan, pemukulan, apalagi melakukan pencederaan dengan melukai apalagi membunuh, mereka sudah akan terkena delik hukum. Itu artinya seorang punya hak asasi. Di dalam Islam dinamakan haram. Nah, akum haramun alaikum. Tidak boleh seorang dengan gampang saja memukul orang lain. Dengan enteng saja tangan main. Tidak boleh lagi. Karena ini adalah larangan agama kita. Lima, sampai iman itu adalah mengorbankan sampai mati. Wa amwalaku harta kita. Kita punya rumah yang dibeli dengan harta kita. Itu tidak boleh siapa saja menyerobotnya dengan kasar, termasuk pemerintah. Kita punya sertifikat tanah, kita milik, kita punya mobil, beli mobil, itu mendapat jaminan secara hak. Islam yang pertama tekan tidak boleh seorang mengambil begitu saja hak orang lain. Amwalakum. Manusia ini sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Islam sebagai agama damai. Kemudian a'radakum. A'radakum itu kehormatan. Kehormatan itu adalah suatu fungsi atau profesi yang kita lakukan, kehormatan. Taruhlah namanya seorang ustaz ya tergelar, jadi dihormati. Tetapi ada orang yang melakukan penghinaan terhadap profesi ustaz. Dan itu kehormatan, penistaan kehormatan. Atau kepada tukang sapu sekalipun, cleaning service yang ada di tempat kita bekerja. Itu dia punya kehormatan. Tidak boleh ada penghinaan karena dia sebagai tukang sapu. Dia berhak menuntut kalau ada penghinaan terhadap itu. Ini yang dikatakan Islam menjamin hak asasi manusia lebih awal, lebih dari 14-15 abad yang lalu. Sementara HAM di dunia sekarang ini baru beberapa tahun, ratus tahun belakangan ini menyuarakan hak asasi manusia. Tidak ada lagi penghinaan terhadap orang karena dia rendah jabatannya. Islam mengatakan inna akramakum innallahi atqakum yang paling terhormat ya, Allah menghormati atqa jadi tidak karena dia pendek tidak karena dia berprofesi lebih rendah atau tekan pemulung sekalipun tidak ada penghinaan kita tidak boleh pengen oh kamu sebagai pemulung tidak barangkali dia lebih terhormat dari orang yang bekerja pada tempat yang sangat terhormat dia hanya mengambil yang sudah dibuang orang. Yang sudah tidak berguna bagi orang lain. Sudah pertanyaan kita ketika kita membuang sampah, kita halalkan diambil orang. Dia memakan yang halal walaupun dia pungut. Dia tidak mencuri. Tidak ada penghinaan, tidak boleh Islam menghina sampai ke tingkat profesi yang paling bawah ini. Ya ini dikatakan wa ahradakum haramun alaikum. Dari itu interaksi manusia ini se Islam kita mendapat jaminan yang luar biasa dari agama kita, agama Islam. Itu artinya damai. Kalau ini terjadi, tidak ada lagi penistaan, pemukulan, apalagi membunuh, pencurian harta, penyerobotan harta orang lain dengan cara yang tidak berhak atau penghinaan, maka dunia ini akan damai. Ini konsep damai yang ditawarkan Islam yang luar biasa. Itulah konsep hak asasi manusia yang sebenarnya yang ditawarkan oleh Islam bahwa Islam ini agama damai. Tidak boleh lagi seseorang melakukan penistaan terhadap hak, -hak orang lain. Yang ketiga adalah dengan musuh dengan musuh beda. Damai dengan musuh artinya itu hanya perjanjian untuk tidak saling melakukan penyerangan. Damai. Tetapi tidak untuk menjual prinsip. Seorang muslim damai dengan orang kafir tidak berarti dia boleh mengorbankan prinsipnya. Itu hanya untuk menjaga batas tapal garis untuk tidak dilanggar. Berbeda dengan damai di antara kita sesama muslim. Sesama muslim tidak prinsip. Kita harus menjaga. Kalau ini dengan orang kafir adalah perjanjian untuk tidak saling menyerang. Umpamanya apabila terjadi damai antara orang Palestina dengan orang Yahudi umpamanya. Orang Yahudi mengatakan, kami boleh damai dengan kalian, tetapi buang dulu ayat-ayat Al-Quran yang ada menyebutkan kata Yahudi kafir, orang Nasara kafir. Nah, baru boleh damai. Ini kalau diterima oleh orang Palestina, ini mereka bukan lagi Islam. Tidak ada damai dalam konsep itu. Kalau damai untuk mengorbankan prinsip keislaman seperti itu, tidak ada kata damai dalam bentuk pengorbanan prinsip atau damai dalam menghalalkan yang haram menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal nah umpamanya bagaimana kita damai dengan kawan dengan syarat ayo sudah itu kita minum-minum ramai-ramai minum tua tidak ada namanya dengan cara itu. Kalau ujungnya harus sama-sama minum tua atau melakukan pencurian atau perjanjian untuk sama-sama tidak salah, itu tidak ada damai seperti itu damai seperti itu bakal langsung tidak boleh perdamaian dengan orang lain yang bentuknya menghalalkan prinsip-prinsip keislaman itu kalau dengan orang yang dengan musuh yang sifatnya mengorbankan prinsip-prinsip keislaman. Hadirin yang berbahagia, dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan batas-batas kepada kita dalam berinteraksi kepada orang lain. Pertama tadi dikatakan bahwa kalau mau damai, dunia ini mau bahagia sejahtera, yang pertama, damai dulu dengan diri kita. Saya bisa pastikan, orang yang bisa damai dengan dirinya, hidupnya akan bahagia. Kenapa? Dia tidak punya masalah. Dia tidak pernah mencerai cederai jiwanya. Dia setiap hari biasa menyenangkan dadanya, jiwanya, karena dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan apapun. Dia tidak melanggar nilai-nilai agama. Itu orang itu pasti orang yang damai. Saya yakinkan seorang yang pernah mencuri, walaupun tidak ketahuan, jiwanya pasti tersiksa kalau dia seorang muslim. Kecuali dia tidak muslim silakan. Orang tidak muslim silakan makan apa saja. Mau tersiksa jiwanya bagi mereka tidak apa-apa. Tapi bagai seorang muslim yang melakukan kesalahan mencuri mamanya sepanjang saat jiwanya akan tersiksa dia akan menyesali perbuatannya itu artinya dia tidak berdamai dengan jiwanya dia tidak akan mendapatkan ketentraman hidup untuk damai dengan jiwa lakukan sesuatu yang baik kata Allah yang paling baik adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub ketahuilah untuk membuat jiwa tenang itu yang paling bagus adalah dengan zikir pada Allah. Zikir bukan hanya dengan makna membaca Allah subhanallah itu benar tetapi dalam aplikasi kehidupan zikir itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, jiwanya pasti tenang. Ala birik zikrillahi tatmainnul qulub seorang muslim yang ingin tenang jiwanya adalah muslim-muslim yang rajin dan taat ibadah. Pasti jiwanya akan tenang. Karena Allah yang jamin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan apa? Dengan kiraatul Quran, dengan ibadah yang banyak. Pasti muslim ini akan tenang jiwanya. Orang inilah yang dikatakan orang yang mampu berdamai dengan diri dan jiwanya. Yang kedua, damai dengan orang lain. Konsep untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, makna Islam adalah ayusliman nas min syari. Orang-orang yang selamat orang lain dari kejahatannya. Setiap kejahatan pasti menimbulkan efek negatif bagi orang lain. Kita mencuri orang lain yang menderita. Kita mencaci orang lain yang menderita. Kita memukul orang lain yang menderita. Orang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari sifat buruknya. Kalau ini sifat terpelihara dimanapun, masing-masing muslim bisa menjaga untuk tidak saling menyakiti. Itu di mana tempat pun, itulah tempat yang paling damai. Yang keluar hanya adalah yang baik, bukan yang buruk. Jadi damai dalam interaksi dengan orang lain apabila seseorang tidak menyakiti orang lain. Yang ada hanya bagaimana orang lain senang, memberi adalah senang, memperlihatkan sikap-sikap akhlakul kariman. Paling kecil adalah tersenyum pada orang lain. Itu adalah menyebabkan di mana orang berkumpul menjadi damai dan tentram itu konsep damai Islam. Konsep damai dengan orang lain, dengan musuh umpamanya, yang pecah tiga, ini adalah konsep yang punya tatanan sendiri. Jadi, sepanjang musuh tidak melakukan pengusiran, umpamanya Rasulullah kenapa menganjurkan perang? Karena dia terusir. Boleh perang, mereka melakukan pembunuhan dan pengusiran dan penistaan agama. Tidak ada cerita damai bagi musuh yang menista agama. Tidak ada cerita. Bahkan orang murtad sekalipun, seorang muslim yang murtad. Tadinya dia muslim, mengakui Rasulullah sebagai nabinya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui kitab. Tapi kemudian dia menistai dia dengan murtad, mengatakan ada nabi yang lain, ada Tuhan yang lain. Orang ini harus diikat, dibunuh. Tidak ada konsep damai dengan orang yang seperti ini. Karena ada hukum Islam tertentu boleh seseorang dibunuh dengan tiga syarat. Yang pertama adalah seorang yang telah menikah melakukan berzina. Orang yang telah menikah suami dan istri melakukan perzinaan dia boleh dirajam sampai mati. Yang kedua adalah orang yang murtad terhadap agamanya boleh boleh dihukum bunuh. Kemudian orang yang membunuh orang lain. Nafsu bin nafsi. Kalau dia membunuh orang lain, dia dihalalkan oleh agama untuk dihukum bunuh juga. Nah, penistaan terhadap orang lain dan agama ada batas-batas tertentu, ada ketentuan tertentu, tapi tidak boleh liar. Pembunuhan seorang murtad nah, eh, tidak boleh kita langsung kita pancung. Di dalam negara Islam pun tidak ada, tapi ada peradilan tersendiri. Seorang yang membunuh kita tidak boleh, dan harus ada peradilan yang membuktikan dia membunuh. Begitu dia dengan dia seorang murtad, dia harus disaksikan bahwa dia benar-benar murtad, tidak hanya sekadar kata orang. Dari itu hadirin yang berbahagia, kalau konsep ketiga ini diterapkan dalam hidup kita sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat dengan kawan kantor dan dengan orang lain. Karena hidup di negara ini bukan muslim saja orang lain saling menghargai. ini yang dikatakan damai. Hanya Islam yang bisa menawarkan ini dengan sangat sempurna. Damai dengan diri, damai dengan saudara, damai dengan orang lain kita tidak saling menyakiti tapi menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Inilah konsep damai yang saya masukkan sebagai judul kajian kita hari ini. Kalau kita ingin damai dan bahagia, damailah dengan hati, damailah dengan orang lain, dan bikinlah konsensus dengan musuh atau orang yang beda agama dengan ketentuan-ketentuan yang tidak menjual prinsip. Itulah kajian kita siang ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang benar dari Allah yang salah dari saya. Kita bermohon mohon Allah mengampuni kita semua dan berikan rahmat terhadap aktivitas Bapak Ibu hari ini bahwa waktu dan kesempatan mudah-mudahan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.